Atau Tanda Fi Rabi'il Awwali Sanat Ain Wasitina Ba'dal Mi'ah Wa'ad Pada bulan Rabiul Awal Pada tahun 1170 Sekian 1170 sekian ya, antara 73 sampai 79 itu bid ya. bid'un hitungan di antara 3 sampai 9 di kisaran tahun itu wa akhadha al-qira'ati wa tajwida an syekhihi an-nurul mihi Sulaiman al-Jamzuri beliau mengambil qiraat ilmu-ilmu kiraah dan tajwid dari syekhnya yang akan disebutkan nanti yaitu An-Nur Al mihi yang disebutkan juga nanti di matanya wa qawluhu wal jamzuri nisbatun li jamzur bil mim jamzur mim setelah jim wa hiya baladu abin nazim yaitu kotanya bapak pembuat syair ini yaitu bapaknya beliau Sulaiman jamzuri ya, bapaknya beliau itu kota bapak beliau bernama kota Zamzur atau Jamzur Usair bin Muhammad yang negeri ini ma'rufatun qaribatun min Tondata binahwi arba'ati amyan suatu kampung yang ma'ruf dan dekat dari Tondata atau dari Tonto sekitar 4 mil itu sedikit dari biodata beliau kemudian kata beliau Allah, alhamdulillahi musallian ala muhammadin wa alihi wa man tala Segala puji bagi Allah Musallian ala serta salawat tercurah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada keluarganya dan para pengikutnya dari kalangan kaum mukminin yang tentunya berjalan di atas manhajnya dan juga sunnahnya. Qala syarih Raja Muzuri rahimahullah qaulu walhamdulillah beliau sendiri menerangkan musallian ala alhamdulillah makna alhamdu ay athana'ul hasanu thabitun bil ikhtisasi lahu ta'ala لا يشركه فيه غيره illa ala tariqil majaz Alhamdu maknanya yaitu Athanaul Hasan Sanjungan yang baik Yang hal itu telah tetap Secara khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala La yushriku fihi wiruhu Tidak ada Yang menyertainya Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dan sanjungan yang baik tersebut illa ala tariqil majaz kecuali dengan cara majaz dengan ditujukan makna lain dan di sana ada pengertian alhamdu yang disebut oleh para ulama tafsir yaitu zikru mahasil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim alhamdulillah yang disebut oleh para mufassirin maknanya yaitu zikru mahasil mahmud menyebutkan kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang dipujinya. Ya. Menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahan yang dipujinya. Ma'al mahabbati wa ta'zim disertai kecintaan dan pengagungan. Sehingga wahada la yakunu illa lillah. Yang seperti ini tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah. Yang menyebutkan kebaikan-kebaikan, kesempurnaan-kesempurnaan yang dipujinya disertai dengan kecintaan dan pengagungan hal itu hanya untuk Allah. Hmm. Itu makna alhamdulillah. Kemudian lillah lam tentunya lil ikhtisas wal istihqaq wal milk. Sajungan-sajungan, pujian-pujian dengan berbagai kesempurnaan yang ada pada Allah SWT yang disertai dengan kecintaan dan keagungan hal itu khusus dan hak serta hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla musalliyan ay taliban min Allah ay yazida rahmatahu al-makrunata bit-ta'zimi على سيدنا محمد musallian ay taliban min Allah maksudnya itu memohon kepada Allah azza wa jalla ay yazida rahmatahu al-makrunata itu menambahkan rahmatnya yang disertai bita'zim dengan pengagungan penghormatan ada sayyidina Muhammadin terhadap pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafdu Sayyidina hanya dibolehkan di luar surat saja. Ya. Kalau dalam surat tidak boleh karena tidak ada lafaz ya. yang mengajarkan salawat dengan lafaz Sayyidina dalam surat. Alladhi yahmaduhu ahlu samawati wa ahlul ardi yang Nabi Muhammad ini dipuji oleh para penduduk langit demikian pula para penduduk bumi wa ala alihi al-awwalina wa ma'idina dan juga salawat tercurah kepada keluarganya ke pengikutnya yang pertama dan yang terakhir ma'idina yang terakhir dari awal sampai yang terakhir wal muradu bihim huna dan yang dimasukkan dengan mereka di sini tadi disebutkan wa alihi siapa al di sini siapa mereka ini yaitu alladzina amanu bihi orang-orang yang beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaumus suhba sehingga mencakup orang-orang yang bermajlis dengan Rasulullah SAW. Ini beliau menerangkan tentang makna al. Siapa al di sini? Ya, menurut pendapat beliau al adalah alladzina amanu bihi itu orang-orang yang beriman min atba'ihi orang yang beriman jadi para pengikutnya sehingga mencakup para sahabat dan yang lainnya demikian pula mencakup keluarga Nabi Alaihissalam ya karena di sana ada pengertian lain yang disebutkan oleh Purnama tentang mana al kalimat al wa alihi wa ala alihi wa sahbihi kita sering mendengar kalimat wa ala alihi wa ala alihi apa makna al makna al kata pertama kalau disertai dengan atba pengikut ya seperti apa kita mendengar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan itu diikuti berarti dengan apa pengikut disebutkan setelah al ada pengikutnya maka kalau al disertai dengan menyebutkan pengikut Nabi Alaihissalam maknanya adalah al minun min korobatihi kaum mukminin khusus dari kalangan kerabatnya saja ya. sehingga kalau disebutkan wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi Berarti apa? Kepada keluarganya yang beriman. Al di sini maknanya keluarganya yang beriman. Karena disebutkan wasohbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Disebutkan pengikutnya setelahnya. Sehingga al di sini maknanya hanya keluarganya yang beriman. Ya. Kepada Nabi SAW dan keluarganya yang beriman. Tetapi kalau kalimat al tidak diikuti oleh kalimat pengikut ya seperti sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi ya, tidak diikutkan pengikutnya maka umum ya, salawat semoga tercurahkan kepada Nabi wasallam dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya umum mencakup keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setelahnya. Itu makna kalimat al. Sifat Berarti di sini apa maknanya? Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tara. Apa yang tepat makna al di sini? Setelah antum tadi tahu dua makna. Hmm? Apa maknanya? Hmm? Keluarga. Kenapa? Karena disebutkan waman tala setelahnya dan yang mengikutinya. Sehingga mana wa alihi di sini adalah keluarganya yang beriman. Semoga serawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya yang beriman. waman tara dan juga kepada orang-orang yang mengikutinya itu yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu makna Alih sini khusus keluarganya yang beriman karena disebutkan atba pengikut tetapi kalau hanya musallian ala Muhammadin wa alihi ya, mencakup semuanya baik itu keluarganya para sahabat dan orang-orang setelahnya yang beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bisa difahami kalimat al luas maknanya wa man ومن ترأي an-nabiyya wa ashabahu yang mengikuti nabinya dan sahabatnya tentunya di atas prinsip dan sunnahnya itu yang dikatakan oleh Al-Jamzuri rahimahullah kemudian kata Ad-Dabba rahimahullah alhamdulillahi musallian ala qawluhu alhamdulillah ila akhirin nadmi nazmi maqulul qawul maqulul qawul yaitu sebagai pokok pembicaraan yang dibicarakan. Oh. Dari apa sebelumnya? Ya, dari bait sebelumnya. Walhamdu huwa thana'u bil lisani al al ikhtiyari ala jihati ta'zim. Sama ini juga ya. Pengertian yang dibawa oleh mereka dari tadi pengertian yang sahih yang benar tentang hamdu yaitu zikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim ingat-ingat di sini banyak yang menafsirkan tentang makna alhamdu ya, kalau menurut ad itu sanjungan pujian dengan lisan al al ikhtiyari atas keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan yang sifatnya ikhtiari. Terupayakan. Kemudian ala jihad ta'zim diikuti pula dengan pengagungan. Jadi tadi ini semua keliru. Karena boleh jadi hal itu bisa diperuntukkan untuk manusia. Ya. Diperuntukkan untuk manusia. Tetapi tatkala disertai ma'al mahabbati wa ta'zim itu khasun lillah, khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Wal alif wal lam fihi lil jins. Alhamdu alnya al lil jins. Au lil ahdi dhihni lil jins karena banyaknya jenis pujian tetapi di sini pujiannya adalah lillah hanya untuk Allah atau lillah dzihni pujian yang sudah tertuju dalam hati kita untuk Allah semata tidak untuk yang lainnya itu nanti secara bahasa saja ya, dari jenis al Hey jinsul hamdi thabitun lillah jenis pujian yang seperti ini yaitu ditetapkan bagi Allah SWT semata. Alhamdulillah huna kadzalik. Demikian pula pujian ma'hud yang sudah tertuju dalam hati seseorang di sini pun demikian. Ya, ditetapkan hanya untuk Allah. Ini nggak penting ya, cuman kita baca saja karena ada tertulis di situ. Kemudian ulamu fil lillah lam ada pada lillah li yani harfu jar lil milk atau atau lil istihqaq atau lil ikhtisas. Ya, maknanya untuk pemilikan atau keberhakan atau kekhususan karena pujian tersebut hanya milik Allah hak Allah dan khusus untuk Allah SWT mencakup tiga wa qawluhu musalliyan musalliyan halun min muqaddarin ma'a amilihi hal dari yang disembunyikan bersama amilnya secara tinjauan bahasa saja ya. nanti dalam nahu wal aslu Ahmadullah halaza qauni musallian. Itu asalnya. Ya, jadi dibuang amilnya. Dibuang faktor yang pengaruhinya. Sehingga takdirnya kalau seandainya ditampakkan amilnya yaitu Ahmadullah halaza qauni musallian. Aku muji Allah SWT dengan kondisiku disertai dengan berserawat. Dalam keadaan diriku berselawat seperti itu. Jadi aku memuji Allah SWT Bersamaan dengan itu Diriku bersolawat pula Wassalatu minallah Rahmatun makrunatun bitta'zim Adapun salat dari Allah SWT Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya, ini makna salat. Ya, kalau salat itu dari Nabi, ya dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya rahmatun makrunatun bitta'zim. Rahmat yang disertai dengan pengagungan. Ada lagi yang sebutan dari Syekh Al-Utsaimin Taala kalau salat dari Allah Subhanahu wa taala ya, artinya salawat dari Allah SWT kepada nabinya adalah rahmatun fauqa rahmah rahmat di atas segala rahmat yang tentunya layak namuha ilallah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah atau juga di bawah disebutkan secara muallak Syekh Bukhari meriwayatkan mu'allak artinya tanpa menyebutkan syekhnya melewati satu orang ketika tafsir ayat inna allaha malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima apa makna salawat dari Allah qala abul aliyah dikatakan oleh abul aliyah meskipun asar ini di, sedikit diperbincangkan oleh para ulama berarti pun Imam Bukhari yang meriwayatkannya Salatullah ala rasulih kata Abu Aliyah Salawat Allah itu doa Allah terhadap Rasulnya Karena salat mana doa Yaitu tana'uhu alaihi indal malaika Allah memujinya di sisi para malaikatnya dan Allah SWT memuji Nabi Muhammad SAW di sisi para malaikatnya. Disebutkan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Lianna Allah dzakarhu inda malaihil a'la. Allah SWT menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW di sisi para malaikatnya. Di perdebatan level ulama karena mu'allak tadi. Tidak disebutkan syekhnya, Syekh Bukhari. Wa minal malaikat pun salawat dari malaikat maknanya istighfar permohonan ampun kepada Allah SWT wa minal adamiyin wa ghairihim adapun dari manusia atau yang selainnya ya dari jin ketika bersolawat untuk Nabi maknanya tadarruun wa du'aun itu tunduk dan doa Allah a'lam ya cukup doa saja wa qawluhu ala Muhammadin Muhammad alamun manqul isim alam yang menunjukkan nama yang menkul diambil dinukil min ismil maf'ul min ismil maf'ulil mudha'af ya. yang dinukil diambil dari isim maf'ul yang mudha'af di tasydid Muhammad Maksudnya apa? Mahmud. Mahmud isim maf'ul. Kemudian dirubah menjadi isim maf'ul yang mudha'af yang ditasdid mimnya jadi Muhammad. Apa tujuannya? Lil mubalaghah. Untuk mubalaghah menunjukkan lebih, menunjukkan banyak, menunjukkan sering, Sehingga yuqalu liman kathurat khisaluhul hamidah. Ya Muhammad diperuntukkan karena tujuannya adalah mubalaghah untuk menunjukkan lebih atau sering atau banyak hal itu yuqalu dikatakan liman kathurat untuk orang yang banyak hisolul hamidah perangai-perangai terpujinya kalau seseorang dia banyak terhiasi dengan perangai-perangai yang terpuji, sifat-sifat akhlak, budi pekerti yang mulia, maka dia dipanggil dengan Muhammad. Demikian pula Nabi kita ada sebuah salam ya. yang terkumpul pada beliau dari perangai-perangai akhlak dan budi pekerti yang mulia yang luhur Demikian pula karena beliau dipuji oleh Allah SWT Demikian pula dipuji oleh umat terdahulu sampai sekarang ya, Dikatakan dengan Muhammad Dipanggil dengan Muhammad di empat tempat saja kalimat Muhammad dan Al-Quran datang pada empat tempat saja Surah Al-Imran Allah Muhammad Allah Rasulun Qad khulat min qablihi Rasul سورة الأحزاب وهو محمد ما كان محمد أبا أحد أبا أحد من رجالكم لكن سورة الفتح محمد رسول الله juga di surat Muhammad itu sendiri. وعلى آله والمراد بهم هنا كل مؤمن تقي ليؤم الصحبة ليؤم الصحبة yang dimaukan di sini yaitu setiap orang yang beriman dan bertakwa sehingga mencakup as-sahba umum mencakup as-sahba ya, para sahabat yang lainnya sudah kita lalui tadi ya, kalau disebutkan al saja maknanya umum mencakup seluruh yang beriman dan bertakwa terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari kalangan keluarganya, para sahabatnya dan yang setelahnya. Tapi kalau disebutkan pengikut setelah al maknanya hanya keluarganya yang beriman. Qulu wa man tabi'a man dzakaru fi ma ja'u bihi min indillahi wa amila bihi itu orang yang mengikuti yang mereka mampu mengambil pelajaran dari apa yang datang kepada mereka dengannya dari sisi Allah subhanahu wa taala dan beramal dengan apa yang datang kepada mereka. Al-Muhim wa man tabi'a Tala'i maknanya tabi'a yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bihsan ila yaumiddin wa ba'du kemudian setelah itu hadha nadhmu lil muridi nadham ini ya. yang syair ini lil muridi bagi seseorang yang menghendaki untuk mengetahui finnuni wa tanwini tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun finuni ay finuni eh, finuni sakin ya, pada nun sukun wa tanwin dan hukum tanwin wal mududi dan hukum mad mad jadi yang bait syair ini diperuntukkan untuk murid murid maknanya macam-macam nanti akan beliau sebutkan bisa bermakna talib ya. atau tolak ya. orang yang dia mencari mempelajari ya. itu murid atau santri bisa karena murid ini adalah awal penggunaannya orang-orang sufi mereka maksudkan untuk talib santri Nih, bahasa kitanya murid Jadi, murid itu dari bahasa Arab murid ya, murid dari bahasa Arab murid Cuma apa awal pertama kali yang menggunakan bahasa dengan murid itu orang-orang sufi yang disebutkan oleh Syatibi dalam al-Itisam diriwayatkan ada beberapa riwayat yang dimuat oleh Imam Syatibi dalam Islam awal yang menggunakannya adalah orang-orang sufi murid-murid maksudnya yang menginginkan yang mencari Kalau rahimahullah taala jadi beliau singkat di sini bahwasanya untayan-untayan bait syair ini untuk mengetahui tentang hukum nun sukun, tanwin dan juga mad. Wa ba'du hadha an-nadhmu lil muridi wa ba'du ma taqaddama min hamdillah al-atam apa yang telah berlalu dari sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, al-atammi min hamdillah al-atammi yang sempurna wassalati ala nabiyyihil a'zami dan salawat terhadap nabinya yang agung fahadan nadhmu maka bait ini eh al-mandhum nadhmu maknanya adalah mandhum ya. untuk yang bait ini au huwa baqin ala ma'nahu mubalaghatan atau huwa bakin ala ma'nahu hal itu tetap di atas maknanya yaitu mubalaghah dengan tujuan mubalaghah berlebihan menunjukkan lebih atau banyak atau sering ya. karena kalau nadmu bermakna manzum itu tujuannya untuk apa mubalaghah Kemudian jama'atuhu lil murid, aku kumpulkan bait syair ini lil murid ay at-talib bagi seorang santri, bagi seorang pelajar. Wa huwa fi ahkamin nun sakinati wa tanwini yang pelajar tersebut menginginkan untuk tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Wa fi ahkamil mududi dan ingin tahu tentang hukum-hukum mad wa dzalik dan yang selainnya min ahkamil mi misakinati baik itu dari hukum-hukum mim sukun wala mit ta'rif demikian pula lam ma'rifah wala mil af'al dan lam yang ada pada fi'il jadi bait-bait syair yang beliau kumpulkan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum ini. Meskipun hukum yang beliau utarakan nanti masih pendek, sedikit, ya belum banyak. Kenapa? Karena di awal sudah beliau berikan judul Tuhfatul Atfal sebagai hadiah penghargaan bagi atfal, bagi anak-anak kecil. Ya. Artinya apa? Bagi pemula ya, sehingga yang beliau sajikan sedikit dari hukum-hukum tajwid ya, belum dianggap menyeluruh karena tujuannya adalah untuk pemula yang menginjakkan kakinya pertama kali fi talabi ilmu tajwid dalam menuntut ilmu tajwid ya. dianggap saja kita apa pemula di sini sehingga beranjak sedikit demi sedikit dalam pelajarinya. Dikatakan oleh Dhabba wa ba'du hadha nadbu lil murid wa ba'du ba'du kalimatun yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Ba'du adalah kalimat yu'ta biha yang didatangkan dengannya ya. untuk apa fungsinya kita mendatangkan kalimat amma ba'du ya. atau wa ba'du fungsinya adalah lil intiqal untuk perpindahan dari suatu uslub ke uslub lain perpindahan dari suatu tata bahasa kepada tata bahasa lain dari suatu sub ke sub lain gitu. sehingga dipisah dengan kalimat amma ba'du atau wa ba'du fungsinya pemisah saja bahwasanya setelah itu kita akan berpindah kepada pembahasan lain ya. kepada susunan lain itu didatangkan fungsinya untuk itu min uslubin ila uslubin akhar Wal Mashhur fi isti'maliha binauha ala dhamm dan yang masyhur dalam penggunaan ba'du yaitu mabni dhammah wa ba'du atau amma ba'du tidak amma ba'da atau amma ba'di ya. tapi mabni dhammah amma ba'd hanya saja apa kalau disukunkan jadi amma ba'd mantul ya. bukan amma ba'd amma ba'd Ba'ad ainnya yang mantul bukan dalnya. Ya, kalau sama ba'ad seperti ru'am gitu. harusnya kan ru'ab ba'nya yang mantul dhib bukan dhib ya, jadi jangan dipantulkan yang sebelumnya ya. wal wawu naibatun an ma sini sebagai pengganti dari amma. Kalau kita tidak menyebutkan amma ba'du, boleh diganti dengan waw. Wa ba'du. Ya. Amma pun di sini pengganti dari mahma. Wa khudifatil fa'u dibuang fa'nya min qawli hadha harusnya kan wa ba'du fahada gitu. Dibuang sini fa'nya. Fa sebelum ha wa ba'du fahada harusnya seperti itu di sini dibuang fa'nya dari ucapan beliau hada li daruratin nadmi karena darurat bait darurat syair kalau urusannya darurat syair segala pun bisa ya. bisa dilakukan kalau alasannya apa darurat syair ya, syairnya mengharuskan seperti itu kalau enggak apa ribet ya fahada tapi dengan kita mengucapkan hada itu lebih ringkas wasmul isyarat mubtada'un isim isyarat mubtada wa nadhmu badalun minhu dan nadham adalah badal dari dari mubtada untuk ketahui ma'rifat yang jatuh setelah isim isyarat badal wa huwa ismun bi ma'na manzum dan dia adalah isim maknanya manzum nadhmu masdar bimana maf'ul yang dilantunkan jadi untuk yang untuk yang syair nggak paham nggak apa-apa ini secara bahasa saja soalnya wa qawluhu lil muridi muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu jamatuhu wal muridi huwa talib murid berkaitan dengan kalimat yang dibuang takdirnya jamak jama'atuhu eh jama'atuhu lil murid harusnya gitu ya fahadan nadmu jama'atuhu lil murid tuhunya dibuang dihilangkan kemudian wal murid huwa talib maknanya adalah talib para penuntut ilmu wa qawluhu fi nun yakni fi ahkam nun sakinah maksudnya dalam hukum nun sukun bukan hukum nun saja tapi nun sukun karena ma'ruf yang dibahas dalam ilmu tajwid itu nun sukun ya bukan nun berharokat sehingga tidak disebutkan ya finnuni sakinati tak usah saking masyhurnya wa fi ahkami tanwin dan pada hukum tanwin wa huwa fil lughati taswid tanwin secara bahasa taswid bermakna bersiul bersuara, berkicau, bersiul. Itu tanwin. Sehingga apa? Kata orang Arab, yuqalu nawwana at-ta'iru idza sawwata. Ya, kata mereka, nawwana at-ta'iru idza sawwata. Apabila burung sawwata bersuara, maka apa? Nawwana at-ta'iru dikatakan burung itu berkicau. Ya. wa ma'nahu fi istilahi ahli tajwid wa ma'nahu fi istilahi ahli tajwid adapun makna tanwin menurut istilah ahli tajwid apa itu makna tanwin menurut para fakar ilmu tajwid yaitu nunun sakinatun zaidatun tathbutu fil lafzi dunal khatti wa fil wasli dunal waqfi tanwin adalah nunun sakinatun nun sukun zaidatun yang sebagai tambahan nun sukun tambahan saja tathbutu fil lafzi tetapnya ada pada lafaz dunal khatti tiada atau tidak ada secara tulisan. Ya. Jadi nun sukun yang hari ini merupakan tambahan itu adanya pada pengucapan saja. Dunal khatti tidak ada secara tulisan. Iya. Ketika kita mengatakan apa? Muhammadun. Muhammadun. Ada tidak nun sukunnya? setiap tulisan hmm? ada nggak Khalidun Zaidun ada nggak nun sukunnya tidak tidak ada ya adanya apa secara pengucapan saja secara ucapan seolah-olah ada nun sukun karena kita mengatakan Khalidun tidak Khalidunu Hmm. Khaliduna Khaliduni tidak ada Zaidunu Zaiduna Zaiduni tidak ada annya ini nunnya yang ada di akhir seolah-olah sukun tidak ada harokat tidak ada harokat nu na ni ya. itu definisi tanwin nunun sakinatun zaidatun tathbutu fil lafzi dunal khatti. Banyak. Ada juga para fakar nahu mengatakan ya, dengan yang senada dengannya yaitu nunun sakinatun zaidatun tatba'u akhir al-ismi lafdhan wa tufariquhu khattan listighna'i an takrari al-harakati tujuannya itu itu juga ya, al-muhim sukun adalah nun sukun yang mengikuti akhir isim mengikuti akhir isim ya. kenapa karena fiil tidak ada tanwin ya. huruf tidak ada tanwin ya. sehingga sukun ini yang mengikuti akhir isim Tanwin yang mengikuti akhir fi'il cuma dua. Ya. Di kalimat liyakunan dengan lanasfa'an ya, di surat Yusuf dan di surat Al-Alaq saja. Dan itu pun bukan tanwin sebenarnya. Ya. Sebagai apa? tauhid saja nun. Toki yang diidgham kemudian ditulis secara bentuk tanwin ya. pada hakikatnya tanwin itu mengikuti akhir isim adanya secara tadi pengucapan saja nun sukun kita rasakan secara pengucapan saja secara penulisan tidak ada karena sudah terwakili dengan pengulangan harokat domahnya diulang dua kali fathahnya dua kali kasrohnya dua kali sehingga apa nunnya tidak ada ada nun sukun di mana wes <laughs> Udhaifa tanwin yang ada nun sukunnya di mana di Aisyah untuk memahamkan anak-anak saja di awal pembahasan tanwin itu di Aisyah untuk memahamkan anak-anak ditulis tun ta domah nun sukun tun gitu kemudian tin ta kasroh nun sukun tin gitu. jadi ada nun sukunnya kalau di Aisyah kenapa fungsinya untuk memahamkan anak-anak saja ya, seolah-olah ada nun sukun seperti itu Fahamikum. Dan juga tanwin itu adanya fil wasri. Adanya ketika kita membaca Al-Qur'an dengan wasol disambung. Ketika membaca ayat dengan bersambung. Dunal waqfi dan tidak ada tanwin itu ketika wakaf. Ya. Di tanwin pun adanya ketika kita melangsungkan, menyambungkan bacaan Al-Quran. Maka akan terasa di situ ada tanwin. Ya. Di situ terasa akan ada tanwin. Lam yalid wa lam atau qul huwallahu ahadun illahus samad. Terasa di situ kan? Qul huwallahu ahadun illahus samad ini terasa dun di situ atau ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس di situ pun terasa ya. ahadum ada tanwin yang diidghamkan ya. Muhim ketika wasal ya, ada tanwin itu. Ya. Tetapi ketika wakaf tidak ada. Ketika wakaf hilang. Qul huwallahu ahad. Apa ahadun? Tidak. Hilang tanwinnya. Adanya ketika wasal. Ketika wakaf tidak ada. Bisa difahami? Ya. Wa huwa mukhtassun bi awakhiril asma. Sehingga tanwin ini khusus adanya di akhir-akhir isim. Tadi seandainya kita lihat di dua ayat yaitu di ayat Yusuf dan al araf fiil ditulis akhirnya dengan tanwin itu hakikatnya bukan tanwin ya. tetapi nun tauhid yang diidghamkan nun taukid yang diidghamkan karena tanwin tidak mengikuti fiil ya apalagi huruf wallahu taala alam